Kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah dan athar-athar para salafil ummah yang disusun dengan epik dan bagus oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada ucapan beliau menukil ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai judul babnya. Bab qaulihi ta'ala wal takun minkum ummatun yad'una al khair. Dan ini bagian dari bab fid dilalati ala khairin wa du'a ila huda aw dhalala Bagian dari bab fid dilalah ala khairin siapa yang menunjukkan pada kebaikan dan yang mengajak kepada petunjuk atau apa akibatnya yang mengajak pada kesesatan. Sehingga di dalamnya Dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 104. "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di tengah kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan menyuruh kepada yang baik, melarang dari yang munkar, dan mereka niscaya akan menjadi orang-orang yang muflihun. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ayat ini sesuai dengan bab yang ditulis atau yang ditentukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yaitu mengajak kepada kebaikan. Dan persis di dalam ayat ini ucapan Allah wal takun minkum. Wal takun diterjemahkan hendaklah ada di tengah kalian. Wal takun dengan lamul amr, lam yang menunjukkan perintah. Hendaklah ada di antara kalian satu umat. Di sini umat maknanya adalah sekelompok orang atau taifah sekelompok orang atau taifah. Dan memang demikianlah makna umat memiliki beberapa makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan siakul kalam, sesuai dengan bentuk pembicaraannya. Sehingga ketika dikatakan wal takun minkum ummatun hendaklah ada di tengah kalian satu umat yakni sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan. Ummatun yad'una ilal khair. Kalimat ummah juga nanti di ayat lain bisa bermakna lain. Seperti ummah bermakna millah, agama. Seperti di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wa anna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Di sini disebut dua kali. Wa inna hadihi sesungguhnya ini umat kalian ini adalah ummatan wahidah. Ternyata maknanya dalam tafsir adalah millatun wahidah. Dinun wahid. Sesungguhnya kalian di atas satu agama. Sesungguhnya kalian di atas satu din, satu millah. Ini makna kedua. Makna ketiga, ummah bisa bermakna sinin. Tahun demi tahun, sekian tahun, seperti pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-45, "Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin." Berkatalah salah satu dari dua orang yang selamat waddakara ba'da ummah setelah sekian umat. Nah, setelah sekian umat. Apa maknanya ummah? Sinin setelah beberapa tahun. Ini mana ummah yang ketiga, sinin. mana ummah yang lain adalah kedua hasanah, ikutan, panutan, teladan. Seperti dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan. Qanitan lillahi hanifan. Wa makana minal musyrikin. Allah katakan dalam ayat ini, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ibrahim satu orang. Tapi dikatakan ummah. Umat. Ternyata maknanya sebagai teladan yang diikuti. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam khalilullah adalah ummah, yakni ikutan, panutan, atau teladan. Demikian ikhwan fidina azakumullah yang artinya teladan adalah imaman lil khair, mualliman lil khair. Sebagai imam yang diikuti, sebagai panutan yang diikuti dalam kebaikan. Oleh karena itu, kata-katanya terdiri dari huruf-huruf yang mirip dengan kata imam. Ummah, Hamzah dengan mim. Sedangkan tak marbutah seringkali tidak menjadi asal kata. Bukan menjadi asal katanya. Berarti asal katanya Hamzah dan Mim. Mimnya bertasdid yang berarti dua. Demikian pula imam. Perhatikan imam. Apa hurufnya? Hamzah. Kemudian mim. Dan mimnya dua kali. Imam. Memang Beberapa huruf-huruf yang sama menunjukkan makna yang mirip atau makna yang sama. Mana ummah bermana imam. Ala kita kembali pada pembahasan inti dari ayat ini. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di tengah kalian satu umat, yakni sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan. Hendaklah ada minkum dari kalian Kalimat minkum dari kalian bisa bermakna lit tab'id, bisa pula bermakna lil jinsi. Kalau lit tab'id minkum dari kalian maksudnya sebagian dari kalian, jadi tab'id. Sebagian kalian. Kalau dengan makna pertama sebagian kalian berarti perintahnya perintah apa? Perintahnya kifai fardunya fardu kifayah. Hendaklah ada dari kalian. Sebagian kalian. Berarti maknanya fardu kifayah. Kalau ada sebagian sudah mencukupi, ya sudah. Yang lain tidak terkena kewajiban. Tetapi kalau tidak ada yang menegakkannya, maka semuanya akan terkena dosa. Taib. Yang kedua, minkum lil jinsi hendaklah ada dari jenis kalian. Dari kalian bukan sebagian kalian, tetapi hendaklah ada dari jenis kalian. Ikhwanudina azakumullah. Kalau makna kedua dari jenis kalian berarti kalian yang namanya manusia, yang namanya orang-orang yang sudah beriman, sudah percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kalian semuanya bukan lit tab'id tetapi lil jinsi. Maka kalian semua hendaklah semangat untuk mengajak pada kebaikan. Karena mengajak kepada kebaikan tidak hanya kewajiban seorang ustadz, seorang dai. Tapi kewajiban siapapun dari seorang muslim, muslimah yang memiliki kemampuan atau yang memiliki sesuatu yang orang lain belum punya. Saya katakan begitu, sesuatu yang orang lain belum punya. Artinya walaupun dia punya sedikit, tetapi ada orang yang belum tahu, beritahu dia. Saya punya satu hadis. Dan saya tahu itu dengan riwayat yang sahih dan maknanya yang benar. Ketika ada orang yang tidak tahu, kamu beritahu. Ingatlah, bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis. Demikian pula ayah. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala hendaklah menyampaikan apa yang dia ketahui kepada yang tidak dia ketahui. Dalilnya selain ini banyak. Seperti dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semua untuk menyuruh atau untuk menyampaikan pada kebaikan-kebaikan di antaranya ayat ini wal takuminkum ummatun di antara ayat lain yang menyatakan ud'u ila sabir rabbika ajaklah pada jalan Rabbmu dalam hadis lebih banyak lagi. Nabi menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu Siapa yang melihat kemunkaran hendaklah dia merubah dengan tangannya atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hendaklah menyampaikan walaupun satu ayat, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Atau di dalam sekian banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa setiap muslim harus menyampaikan apa yang telah dia ketahui kepada yang belum tahu. Seperti di akhir khutbah Rasulullah SAW, khutbah perpisahan, khutbah terakhir yang dijuluki dengan khutbah wada'. Diakhiri dengan kalimat فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ Apa kata-katanya? Hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Hendaklah yang tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu. Ini juga dalil bahwasanya seseorang muslim harus menyampaikan apa yang dia punya. Tidak khusus orang-orang tertentu saja, setiap muslim sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing, sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing, sesuai dengan apa yang dia punya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah ayat ini barakallahu fikum bisa bermakna wajib kifai, fardu kifayah yaitu tidak semua orang harus menjadi ustad tidak semua orang harus menjadi juru dakwah. Tetapi hendaklah ada di tengah-tengah kalian sebagian kalian yang menegakkan dakwah yang mengajak kepada kebaikan, merintahkan kebaikan-kebaikan dan mencegah dari kemunkaran-kemunkaran. Baik. Tetapi juga terkandung makna di dalamnya. Siapa, siapapun, apakah dia ustadz atau bukan ustadz, dai atau bukan dai, dia juru dakwah ataupun bukan juru dakwah, kalau melihat satu kesalahan kemunkaran, maka hendaklah merubah hendaklah diajak mereka kepada kebaikan, dicegah dari kemunkaran. Taib, kenapa kok bisa bermakna umum juga tidak khusus? Karena makna minkumnya dua dan dua-duanya benar. takun minkum dengan makna sebagian kalian benar. Juga takun minkum yang hendaklah ada dari jenis kalian wahai muslimin. Wahai orang-orang Islam Hendaklah kalian itu mengajak pada kebaikan. Yani jangan mengajak pada kejelekan. Dan kebaikan itu sifatnya umum. Kebaikan di dalam agama dan kebaikan dalam dunia. Ustaz, kebaikan dalam agama sudah jelas. Dari tadi kita bicara dakwah pada kebaikan, dakwah kepada agama. Kok bisanya dikatakan juga termasuk kebaikan dunia? Iya, Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk kebaikan dunia, hendaklah engkau e, menjaga e, misalnya hartamu dengan baik, hendaklah engkau menjaga barang-barangmu jangan dirusak, hendaklah engkau ini dunia, kebaikan-kebaikan dunia. Apa dalilnya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah? Syekh membawakan dalil ucapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan dunia pun kadang-kadang disebut kebaikan seperti di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha atharna bihi na'a fawsatna bihi jam'a sampai pada kalimat innal insana li rabbihi lakanud wa innahu lihubbil khairi lasyadid Perhatikan ayat ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu menyukai kebaikan. Dengan sangat jadid. Semua manusia menyukai kebaikan dengan sangat. Masa ada yang menyukai kejelekan-kejelekan dosa-dosa? Bukan itu maknanya. Subhanallah. Di sini perlunya tafsir dari para aima, para ulama, para pakar-pakar ahli tafsir Bukan begitu maknanya. Justru maknanya manusia itu secara fitrah, secara naluri menyukai kebaikan dunia. Pasti menyukai harta, menyukai kebaikan, kelezatan, menyukai ke, segala macam kebaikan-kebaikan dunia. Jadi ternyata makna khair di sini, di dalam surat Al-Adiyat ini, sesungguhnya manusia sangat menyukai kebaikan sesungguhnya manusia sangat menyukai kebaikan. Kalau kebaikan ini ditafsirkan agama, mungkin kamu akan mengira salah dong. Emang semua suka agama, banyak yang anti agama, PKI dan segala macam. Ah, itu karena apa? Karena salah menafsirkan. Al khair di sini bukan kebaikan-kebaikan akhirat atau kebaikan-kebaikan agama, tapi kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan dunia. Siapa yang gak suka dunia? Innal insana lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia sangat suka kebaikan. Yani sangat suka dunia. Sesungguhnya manusia itu sangat suka dengan kebaikan dunia. Pengen nikmat, pengen kaya, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen, pengen segalanya. Lihubbil khairi la syadid. Mereka memang sangat menyukai khair. jadi menyukai dunia. Taib. Sekarang kembali kepada perintah. Yang Allah katakan, takun minkum ummatun. Yad'una ilal khair. Yang mana? Khairud din atau khairud dunia? Kebaikan din atau kebaikan dunia? Kebaikan akhirat atau kebaikan dunia? Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarah Riyadus Salihin, kedua-duanya. Hendaklah mengajak pada kebaikan dunia dan akhirat. Hendaklah mengajak kepada kebaikan dunia dan akhirat kedua-duanya. Sehingga termasuk mengajak pada kebaikan, jagalah kebersihan misalnya. Jagalah kebersihan, itu halamanmu kotor, kamar tidak bersih, wahai anak-anakku misalnya begitu. Atau menyuruh kepada para pengangguran, pemuda-pemuda yang hanya buang waktu di pinggir jalan, kita ajak pada kebaikan. Kerja, cari maisha. Kalau kamu punya pekerjaan, kamu bisa menikah dan seterusnya. mengajar untuk nyuruh kerja. Kok nyuruh kerja sih? Iya. Karena mencari maisha adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang khair. Masalah dunia. Artinya jangan buang waktu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau dikaitkan dengan agama, bisa juga. Yaitu diperintahkan oleh Allah anil lawi mu'ridun hendaklah meninggalkan perbuatan sia-sia carilah perbuatan yang bermanfaat. Jangan kalian menyia-nyiakan kehidupan kalian untuk yang kosong sia-sia. Ekonomi dan azakumullah, kaum muslimin pendengar radio indah siaran kami hormati. Semakin jelas makna ayat ini wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di tengah kalian satu kelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Apa itu ma'ruf dan apa itu munkar? Ini juga perlu kita jelaskan. Al-ma'ruf dari kata urifa, dikenal. yakni arafahu syari' wa aqarrahu. Maknanya dikenal oleh syariat sebagai sesuatu yang baik dan disuruh. Ini al-ma'ruf. Yang dikenal dalam syariat sebagai kebaikan di dalam Quran dan Sunnah. Di dalam syariat maksudnya dalam Quran dan Sunnah. Sedangkan munkar, ya kebalikannya. Yang diingkari, yang tidak dikenal sebagai kebaikan di dalam Quran dan dalam Sunnah. Maka perintahkanlah perkara-perkara yang ma'ruf, yakni ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanhauna 'anil munkar Melarang dari kemunkaran-kemunkaran, yakni yang tidak dikenal sebagai kebaikan di dalam Quran dan Sunnah. Yang munkar adalah sesuatu yang merupakan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa. Barakallahu fiikum. Tentunya orang yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadi dai-dai ilallah, juru dakwah, ustad dan lain-lain makna-makna lain mujahid dakwah atau pengajar atau muallim ada syaratnya. Tidak mungkin masing-masing orang kemudian berdakwah dalam keadaan dia tidak memiliki perangkat-perangkatnya, tidak memiliki syarat-syaratnya. Hendaklah ada orang yang memenuhi syarat untuk berdakwah. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, hendaklah seorang yang mengajak pada kebaikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, pertama dia harus tahu kalau itu benar-benar ma'ruf dan yang ini benar-benar munkar. Berarti apa syarat pertama? Ilmu. Dia punya ilmunya. Kalau dia punya sedikit, yang sedikit itu yang dia sampaikan. Jangan bicara yang lain yang dia tidak tahu. Maka kalau sudah jadi pengajar, jadi ya berarti dia harus memiliki ilmu tadi. Apa yang dia ajarkan. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan di sini dalilnya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian Mengajak pada sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Ingat, pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Akan bertanggung jawab. Ini barakallahu fikum menunjukkan kalau seseorang menyuruh, melarang, mencegah harus dengan ilmu. Karena nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Lebih khusus lagi kepada ikhwani al-muallimin wal mudarrisin wa al mudarrisat, murabbiyat. Lebih khusus lagi, hendaklah para pengajar laki-laki maupun perempuan para ustaz, ustazah, para da'i dan da'iyah, para muallim dan muallimah, para murabbi dan murabbiah. Hendaklah persiapan sebelum mengajar. Persiapan sebelum mengajar. Kita dulu mendapatkan nasihat penting dari para masyaih kita, para ulama kita. Di antara Syekh Abdullah Al-Bukhari, Hafizullah ta'ala wa ra'ah berpesan berulang-ulang dengan sangat-sangat ditekankan. Persiapan, persiapan, persiapan. Sebelum kau mengajar. Ada kata yang saya ingat sekali, kata-kata beliau. Irham adanan nas wa qulubahum. Sayangi telinga-telinga manusia dan hati-hati mereka. Irham dari kata rahmah. Sayangi telinga-telinga mereka. Sayangi hati-hati mereka. Mereka datang bawa telinga, bawa hati mereka untuk mendengarkan kajian kalian. Untuk mendengarkan pelajaran kalian. Maka jangan disayangkan atau jangan kalian berikan sesuatu yang tidak yakin, sesuatu yang tidak mantap, sesuatu yang setengah-setengah, yang kamu tidak persiapan. Jangan. Kasih yang terbaik Kasih yang paling bagusnya. Berarti harus persiapan. Jangan dikasih sekedarnya. Orang jauh-jauh datang membawa telinga, membawa hati. Ingin diberi oleh engkau siraman rohani. Tiba-tiba engkau berdiri dongeng ke sana kemari. Cerita-cerita yang tidak penting. Di mimbar. Irham. ada nenas Sayangi telinga mereka, sayangi hati-hati mereka. Berikan yang terbaik ada istilah pelajaran yang sudah masak dan pelajaran yang belum masak. Nah, kalau makanan ada yang sudah matang, ada yang setengah matang. Kasih mereka yang sudah matang. Kasih mereka yang sudah masak. Berikan sesuatu yang sudah betul-betul dikoreksi dengan baik, didukung dengan dalil-dalil, sehingga mereka tinggal makan Mengapa? Karena siraman rohaninya, makanannya adalah sesuatu yang meyakinkan dengan dalil-dalilnya. Jangan kamu kasih yang mentah. Bisa sakit mereka. Dan sakitnya adalah kesalahpahaman. Sakitnya lebih bahaya dari sakit biasa. Sakitnya adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam agama bisa membawa penyimpangan. Maka berikan yang sudah matang, dengan hujah-hujahnya dengan dalil. Jangan kamu sampaikan sesuatu yang masih ragu, masih belum masak. Kayaknya begini, kayaknya begitu. Sepertinya e, kalau tidak salah begini, itu belum matang, belum masak, masih tidak jelas. Apakah itu sahih atau daif? Apakah itu dari dalil-dalil yang benar atau itu malah bertentangan dengan dalil yang sahih? Atau kalau kelihatan dalil ternyata hadisnya daif, hadisnya lemah, Bahaya. Barakallahu fikum. Ini syarat pertama. Syarat kedua, barakallahu fikum. Harus dia tahu kemunkaran yang terjadi benar-benar munkar. Ketika engkau ingin e, mengajarkan yang ma'ruf, hendaklah tahu ilmunya kalau itu benar-benar ma'ruf. Ini yang pertama tadi dibahas panjang lebar. Yang kedua, kalau engkau ingin mencegah kemunkaran, harus yakin bahwa itu kemunkaran. Di dalam hadis dikatakan man ro'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemunkaran? Berarti siapa yang melihat dengan matanya dan dengan ilmu yang dia punya. Melihat dengan matanya dan melihat dengan ilmu yang dia punya. Itu man ro'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemunkaran. Sehingga walaupun matanya melihat, orang itu berbuat sesuatu. Tetapi secara ilmu dia tidak yakin, tidak tahu kalau itu munkar, ya jangan lancang melarang-larang atau jangan engkau berani-berani mengatakan haram dan seterusnya kalau tidak tahu ilmunya. Itu satu. Kedua, sebaliknya, engkau tahu bahwa itu munkar, tapi mata nggak lihat. Itu juga jangan. Mengapa jangan? Ya namanya tuduhan. Kamu katanya begini ya, itu munkar, haram. Lulu, lulu, sebentar Ustaz. Saya tidak melakukan itu. Kamu lihat di mana dan kapan dan kata siapa. Nah, ini namanya tidak tidak lihat. Dia tahu perkara itu munkar, tetapi dia tidak lihat. Matanya tidak lihat. Cuma dengar-dengar dari orang katanya, katanya, katanya. Tiba-tiba Orang tadi dimarahi, dilabrak, dilarang dari kemunkaran, padahal dia tidak melakukannya. Nah ini bahaya lagi. Kenapa? Mengapa bahaya? Mengandung tuduhan dan orang tidak mau dituduh sesuatu yang ternyata dia tidak berbuat. Berarti syaratnya, man ro'a minkum munkaran, siapa yang melihat. Benar-benar matanya melihat, kok engkau berbuat seperti ini dan juga hatinya dengan ilmu melihat kalau ini benar-benar munkar, maka baru diingkari. Kalau dia tahu dia berbuat, dinasehati. Jangan di depan umum, pribadi. Ya akhi, aku lihat kau begini-begini. Jangan ya akhi, ya hao. Bahaya itu. Engkau bisa terkena dosa dan engkau bisa terkena efek-efek yang jelek dari perbuatan maksiat tersebut. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Ini syarat yang kedua sudah kita sampaikan. Yang ketiga, Barakallahu fikum mengingkari kemunkaran itu jangan sampai menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Jangan sampai menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Kok bisa Ustaz? Misalnya ada kemunkaran dalam bentuk kemaksiatan perbuatan dosa. Perbuatan dosanya sifatnya pribadi. Pribadi itu artinya bolimun linafsi. Dosa yang merugikan dirinya sendiri. Kemudian Katanya diingkari. Oh, kita membawa kayu, membawa balok, membawa bahkan membawa pedang. Maka semua tempat-tempat maksiat tadi diobrak-abrik. Sikat sana, sikat sini, ada yang terluka, ada yang terbunuh. Maka kita katakan pada mereka, pembunuhan itu lebih besar dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Pembunuhan seorang muslim, itu munkar yang lebih besar daripada kemungkaran yang mereka lakukan yaitu meminum khamr merugikan dirinya sendiri tetapi engkau merugikan orang lain barakallahu fikum Rasulullah SAW mengajarkan la darara wa la dirar. Tidak rugi dan tidak merugikan. Sehingga kalau merugikan diri sendiri itu kemungkaran, seorang yang berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri itu kemungkaran yang harus kita ingatkan. Tetapi kalau kemudian terjadi kedoliman-kedoliman di dalamnya, apalagi sampai terluka dan terbunuh, bakar, main bakar-bakar saja. Kemudian di atas sana atau di tempat tersebut terbakar sekian banyak jenis manusia yang mereka rata-rata muslimin, bahkan tingkatan kemaksiatannya berbeda-beda. Maksud saya ada yang sangat ringan, baru belajar, baru tahu, baru ngerti apa tempat apa sih, ikut terbakar di dalamnya. Ini zalim. Maka syarat ketiga, mengingkari kemunkaran, hati-hati. Jangan sampai terjadi kemunkaran yang lebih besar. Sehingga barakallahu fikum, mulailah dari yang ringan, yaitu hendaklah kamu nasihati dengan baik-baik. Kalau itu cukup, ya sudah. Nggak perlu pakai tangan, nggak perlu pakai tindakan, nggak perlu pakai yang lain-lain. Lagi pula, kalau menindak, itu bukan hak kita. Kalau menindak itu haknya para penguasa. Dengan jajarannya, dengan perangkatnya. Mereka punya alatnya, mereka punya senjatanya, mereka punya semua. Perangkat-perangkat untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan, kejelekan, maksiatan dan sebagainya. Sehingga itu bukan urusan kita kalau masalah menindak. Wa ma illa al-balagul mubin. Kata Allah kepada nabinya, nggak ada kewajibanmu kecuali menjelaskan. Nggak ada kewajiban kecuali menerangkan dan menjelaskan. Ini hak, ikutilah. Ini batil, tinggalkan, tinggalkanlah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa wa tasliman bihamdik. Ashadu ilaha ila anta asakurka wa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته